Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa ibadah Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah setelah menjelaskan bahwa setelah menjelaskan tentang Al-Hanifiyah bahwasanya Al-Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim dan makna Al-Hanifiyah adalah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan dan itu merupakan perkara yang diperintahkan Allah kepada segenap hamba-hambanya dan kata beliau berikutnya, perintah yang paling besar yang dengannya Allah memerintahkan hamba-hambanya adalah at-tauhid yaitu mengesahkan Allah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kita akan baca penjelasan dari makna perkataan muallif tersebut. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu at-tauhid at-tauhidu lughatan masdaru wahada yuwahidu. Tauhid secara bahasa adalah sebagai masdar sebagai masdar dari fiil wahada yuwahidu tauhidan Maknanya adalah jala syai'a wahidan wa hadha la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbatin. Makna wahada yuwahidu ketika kita dalam bahasa Arab mengucapkan jumlah wahada syai'a maka maknanya adalah jala syai'a menjadikan sesuatu tersebut wahidan satu wahada la yatahaqqaq dan hal ini tidak bisa terrealisasi kecuali dengan an-nafyi dan isbat penafian dan penetapan ya harus ada dua rukun ini di dalam tauhid harus terkandung dua rukun ini penafian dan pengisbatan, penetapan. Tidak cukup hanya penafian tanpa penetapan, tanpa isbat, begitu juga tidak cukup isbat tanpa nafi. Harus terkumpul padanya kedua rukun ini, penafian dan pengisbatan atau penetapan. Maksudnya adalah nafyul hukmu atau nafyul hukmi amma siwal muwahhad yaitu menafikan hukum dari selain yang ditauhidkan wa itsbatuhu lahu dan menetapkan hukum tersebut bagi sesuatu yang ditauhidkan tersebut ya masalan fa masalan contohnya naqul kita mengatakan innahu la yatimmu lil insan at-tauhidu hatta yashhada la ilaha illallah dalam perkara ini ya dalam perkara tauhidullah maka kita katakan la yatimmul lil la yatimmu lil insan at-tauhid tauhid seorang hamba tidaklah bisa dikatakan sempurna sampai dia bersaksi berikrar bahwasanya la ilaha illallah ya la ilaha illallah maka pada kalimat ini pada jumlah ini jumlah la ilaha illallah kalimat tauhid ini terkandung dua rukun tersebut rukun yang pertama an-nafyu penafian yaitu pada penggalan la ilaha kemudian diikuti dengan isbat penetapan illallah ya sehingga tauhid harus terkumpul padanya dua rukun ini tidak cukup hanya penafian la ilaha selesai, ya, tidak cukup. Begitu juga penetapan saja juga tidak cukup. Harus ada dua rukun ini. Fayanfi al-huluhiyata amma siwallahi ta'ala dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini terkandung penafian uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuthbituha lillahi wahdahu dan menetapkan mengisbatkan uluhiyah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya inilah yang dimaksud dengan tauhid wa fil istilah tadi makna tauhid di dalam bahasa secara lughah adapun secara istilah adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa fil istilah arrafahul muallifu biqaulihi telah disebutkan definisinya oleh muallif penulis matan dengan ucapannya dengan penjelasannya at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah ini makna tauhid secara istilah makna tauhid secara istilah yang dimaukan oleh muallif di sini ya ini kita baca kita lanjutkan ai anta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an ai anta'budallaha wahdahu la tusyrika bihi syai'an yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyriku bihi mursalan. Tidak menyekutukannya dengan nabi yang diutus wala malakan muqarraban. Tidak juga dengan malaikat yang didekatkan. Wala ra'isan. Begitu juga tidak menyekutukan Allah dengan seorang pemimpin. Wala malikan. Begitu juga raja wala ahadan minal khalq dan dengan tidak dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk yang ada ini ya. Ini adalah makna dari tauhid secara istilah. At-tauhid wa ifradullahi bil ibadah. Mengisahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Tidak menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan dengan sesuatu apapun bal tufriduhu wahdahu bil ibadati bahkan engkau mengesahkan Allah satu-satunya di dalam beribadah mahabbatan wa ta'ziman yang mana ibadah tersebut dilandasi dengan rasa mahabbah dilandasi dengan rasa mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'ziman mengagungkannya wa ragbatan wa rahbatan ragbah ya rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah mengharap mendapatkan ganjaran dari si Allah mengharap mendapatkan ajar dan thawab dari si Allah mengharap mendapatkan ridhonya mengharap bisa dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Ini rokbah. Ya. Warohbah. Dan juga harus terkandung juga rasa rohbah. Ya. Beribadah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut siksanya, takut kemurkaannya. Ya. Takut nerakanya dan semisalnya. Wa muradu syekh rahimahullah at-tauhid alladzi bu'itsat ar-rusul litahqiqihi. Dan yang dimaksud dengan tauhid ya, dalam ucapan muallif di sini ya wa'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu tauhid yang dimaksudkan oleh muallif di sini adalah alladzi bu'itsat ar-rusul litahqiqihi yaitu tauhid yang para rasul diutus untuk mentahkiknya merealisasikan dan menekankannya kepada umat. Li'annahu huwallazi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Karena tauhid jenis inilah ya, tauhid dalam peribadatan inilah yang terjadi penentangan dari kaum-kaumnya, dari umat-umat yang mana para rasul diutus kepada mereka, ya Nah, adapun tauhid rububiyah ya, maka kaum musyrikin pun kaum musyrikin Quraisy mengakuinya ya, mengakui tentang tauhid rububiyah ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian siapa yang memberikan rizki kepada kalian Allah, maka mereka akan menjawab Allah dalam tauhid rububiyah. Mereka mengakui berhala-berhala yang mereka sembah Hubal, Manat, Uzza, Latta bukan mereka yang menciptakan alam semesta. Bukan mereka yang memberikan rizki kepada mereka, bukan. Ya. Mereka hanya meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah syufa'auna indallah kata mereka. Pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Adapun kalau mereka ditanya kaum Quraisy, musyrikin Quraisy ditanya siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian? Maka mereka akan mengatakan Allah. Ya. Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya. Lalu apa perselisihan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah alaihissalam begitu juga umat-umat Rasul-Rasul yang sebelumnya yaitu pada tauhid uluhiyah ketika mereka diseru untuk menyembah Allah semata untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah mereka enggan inilah tauhid yang mereka ingkari yaitu tauhid al-uluhiyah Wahunaka, hunaka qala rahimahullah Wahunaka hunaka ta'rifun a'am litauhid. Dan di sana ada definisi yang lebih umum dari tauhid, ya. Tauhid di sana ada definisi yang lebih umum tentang makna tauhid. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi. Yaitu mengesahkan Allah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang padanya terdapat kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi tauhid yang lebih umum ini mencakup tiga jenis tauhid yang ma'ruf inda ahli sunnah yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta tauhid al-asma was sifat. Ini tercakup pada definisi ini ya. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada perkara-perkara yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna masing-masing dari tiga tauhid tersebut. dan pembagian tauhid menjadi tiga dalilnya adalah bitatabbu wal istiqra dengan penelitian terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau kita dapati, kita mencari nas, ada enggak pembagian tauhid menjadi tiga di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Secara nas, ya, tauhid dibagi menjadi tiga, demikian dan demikian, tentunya tidak ada nasnya. Ya. Tapi pembagian tauhid itu disimpulkan dari dalil-dalil syariat yang ada. Sehingga kalau kita ditanya apa dalilnya tauhid terbagi menjadi tiga macam, yaitu bitatabbu'i al-adillah asy-syar'iyyah al Qur'an was sunnah wal istiqra yang dilakukan oleh para ulama. Dan pembagian tauhid menjadi tiga jenis, ini sudah dikenal oleh para ulama salaf, ya. Maka telah salah orang-orang yang menganggap pembagian tauhid menjadi tiga ini ini adalah perbuatannya Ibnu Taimiyah katanya, ya. Ini adalah perbuatan yang keliru atau keyakinan yang keliru yang benar bahwasanya pembagian tauhid jadi tiga macam ini telah dikenal oleh para ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah. Telah dikenal oleh Imam At-Tahawi. Ya, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dan sebelum beliau. Wa anwa'u wa anwa'u tauhid salasatun. Ya, kita akan lanjutkan penjelasannya. Jenis tauhid ada tiga. Jenis-jenis tauhid ada tiga. al awal tauhidur rububiyah. Jenis yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhidur rububiyah wahwa maknanya definisinya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki au milki wat tadbir yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Wal mulk, pengaturan atau kepemilikan, wat tadbir, ya. Dan pengaturan, ya. Mungkin tadi yang wal milki wat tadbir, ya, mengesahkan Allah dan menunggalkan Allah di dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, milik Allah dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tauhidur rububiyah. Dalam definisi yang lain disebutkan ifradullahi biaf'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, mengesahkan Allah di dalam perbuatan perbuatannya. Ya tidak lain al-khalq, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tauhid rububiyah banyak di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah qala Allahu azza wa jal firman Allah Subhanahu wa taala Allahu khaliqu kulli syai' Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Ya, jawabannya tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali yang berhak dibadai kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha besar Allah yang di tangannya lah kerajaan kerajaan langit dan bumi wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah zat yang maha mampu maha kuasa atas segala sesuatu wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan al khalq dan al amru perintah ya syariat tabarakallahu rabbul alamin maha besar Allah rabb semesta alam ini adalah makna dari tauhid rububiyah. Kemudian berikutnya asani jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Wa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati bi alla yattakhidal insanu ma'allahi ahadan. yaitu menunggalkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan bi alla yattakhidul insan bi alla yattakhidal insan yaitu hamba tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi wa yataqarrab ilaihi dan mendekatkan diri kepadanya kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrab ilaihi sebagaimana dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya Ya, jadi ini makna tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan sehingga tidak menjadikan selain Allah sebagai zat yang diibadai dan takorub kepadanya. Ya, sebagaimana dia beribadah dan bertakorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama mendefinisikan tauhid uluhiyah ini dengan ifradullahi bi ibad mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Kalau tadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah. Kalau ini tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba. Itu pada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Al-Thalith, jenis yang ketiga dari Tauhid adalah Tauhidul Asma wa Sifat. Tauhidul Asma wa Sifat maknanya adalah wahwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Mengesahkan Allah dan menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah menamakan dirinya sendiri dan dengan sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu juga yang diberitakan Rasulullah melalui lisannya di dalam hadis di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi ya baik berupa asma nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah wa bi itsbati ma atsbatahu wa nafyi ma nafahu yaitu dengan mengisbatkan menetapkan bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan rasulnya ya sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan Rasulullah yang menetapkan hal tersebut di dalam hadisnya dan dengan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam min ghairi tahrifin tanpa merubah makna ya tanpa merubah-rubah makna wala ta'til dan juga tanpa menolak nama dan sifat tersebut baik menolak lafadznya maupun menolak maknanya. Wa min ghairi taqyifin tanpa juga menghayalkan bagaimana kaifiyah sifat Allah tersebut. Karena kaifiyah Allah, kaifiyah sifat Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan Allah tidak mengabarkannya. Begitu juga Rasulullah. Kewajiban kita hanya beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut dan mengimani maknanya tanpa bertanya bagaimana kaifiahnya ya dan mempertanyakan kaifiah sifat-sifat Allah termasuk perkara yang muhdats perkara yang bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh salaf ya. oleh karena itu al Malik rahimahullahu taala pada suatu ketika ditanya oleh seorang yang mendatangi beliau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa maka pria tadi bertanya kepada Imam Malik wa kaifa menanyakan kaifiyah bagaimana Allah beristiwa ya maka Imam Malik marah ya beliau terdiam sejenak menahan kemarahannya. Kemudian beliau menjawab dengan ucapan beliau dan jawaban beliau yang masyhur, yang terkenal. Ya, al-istiwa'u ghairu majhul. Adapun istiwa maknanya di dalam bahasa ghairu majhul bukan perkara yang tidak diketahui. Maknanya diketahui di dalam bahasa Arab. Istiwa itu. Yaitu maknanya ya ala wardafa'a wa sa'ada wastaqarra ada empat makna ya istiwa di dalam bahasa Arab istawa maknanya rafa lebih tinggi dari sesuatu ala ya naik wa naik wastaqarra menetap ya intinya istawa di dalam bahasa Arab maknanya adalah lebih tinggi dari sesuatu ya beliau menjawab ammal istiwa ghairu majhul maknanya ya, diketahui wal kaif ghairu ma'kul adapun kaif kaifiyahnya bagaimana tata cara Allah beristiwa kaifiyahnya bagaimana ghairu ma'kul tidak bisa dijangkau oleh akal wasu'al anhu bid'ah dan bertanya tentang kaifiyah adalah perkara yang bid'ah ya kemudian pria tersebut diperintahkan oleh Imam Malik untuk dikeluarkan dari majelisnya Demikian. Ya. Sehingga menanyakan tentang kaifiyah sifat Allah adalah perkara yang bid'ah. Tidak boleh bagi kita. Karena merupakan perkara yang takalluf berlebih-lebihan termasuk perkara yang tanattu berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena tidak mungkin diketahui jawabannya. Nah, wala tamthil dan juga tidak mempermisalkan Allah dengan sesuatu apapun ya tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Inilah ya akidah dan prinsip sunnah di dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan yang Allah nafikan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takif dan tanpa tamthil. Ya. Menetapkan bagi Allah apa yang Allah beritakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam mabarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.